Lah saya setengah-tengah ya kayak niru bahmun niru wong soleh-soleh. saalimi bahmunnya e nak mulang nganggu kitab. Paling ndak kayak kula ngeten kan kue jeeling. Ini kitab karangannya Said Muhammad. Said Muhammad guru-gurunya putrane nih Jelas sanate jelas. Beliau juga memaklumatkan kalau ini Zubdatul itkon kesimpulan dari kitab itkon yang ngarang Abbas saya. Said Muhammad Ferin, ndak karangan saya, karangannya Abbas saya Said Abbas. Jadi dulu memang ini karangannya Said Abbas ketika masih Zubdatul Itkon terus Era Said Muhammad dimodifikasi jadi al-qawaid al-asa al-asasiyah. Terus beliau cerita sanatnya. Di kitab ini beliau cerita sanatnya sampai Imam Suyu. Di Imam Suyuti cerita sanatnya sampai Rasul. Kan jelas ini pendapat siapa, versi siapa. Kan jelas versi beliau. Tapi nak gue tampok kitab. Ini mau. Wong mulangi Quran kok menurut saya itu piye jadi lebih baik wae ngaji Quran apa menurut saya. Mun yo ora mikir nek dua wong tok lok ini ora mikir. Sementara ya kula ngomong ngono. Bodho tersinggung ora karepmu wis pokoke iki Wakulil haqqa walau karena murran ya ros pokoke ngono aturane. Cukuman ya namanya tafsir menurut karena tadi paling enggak menurut Imam Syuuti dalam menafsiri ayat ini menurut Imam Siapa saja lah termasuk mufasir modern sekalipun asal beliau kredibel dipakai ulama kita kita pakai. Misalnya kayak Sa'rawi ya kita pakai karena guru-guru kita mah pakai Sayyid Abbas tentu ya kita pakai Sayyid Alawi, Mbah Mun. Kalau di Indonesia mungkin Hamka, Mbah Bisri Mustafa Al-Ibris, Kemisba Al-Iqlil. Aku es kecelok wong alim, nanti saya biasa moco Al-Ibris, moco ya karena karena kita butuh, butuh sanat. Butuh apa? Dulu tafsir Ali ibris itu ditulis di pondok sini loh, jangan kira. Karena dulu sama tak ceritanya, kamu rata tahu kerungu mana cerita gue, macam bakat kerungunan. Al Ibris itu ditulis oleh Ki Bisri. Dulu kan kerja sama Menara Kudus. Lah KTP rak mondok rene sapa Mbah Nawawi. Mbah Nawawi Jogja. Mbah Nawawi Aryan ngajine teng mriki pas apa. Jadi di antara KTP Mbah Nawawi Jogja itu pas nulis pas beliau di teng mriki teng Damara senjiri tau pulau gak bapak zaman sugeng bah bapak cerita di sini kang nawawi pun yang gini, aku pas sampai nulis nopo iblis ini anak buat nonton komputer terus eh, di sini banyak termasuk pesolatan dulu Raden Asnawi nulis ya sebagian di sini jadi mulane kula niku diutus Mbah Pah ngaji teng mriki seneng riyen niku pondok mriki niku dienggo ngaji wong sepuh-sepuh kula dipaksa Mbah Pah ya ana hikmahe dipaksa Terus sing merso Hamdani Ali serang ra gelem. Urung merso wis dosa. Lha ya wong kiai kok diatur sing ngatur ora ya dosa. Wae anggere gak luwih tuwa iku Mana kalau kula momno ning dindi anggere pernah tuh, aja ngundang aku. Ora oleh cara hukum adab ora oleh. Cara hukum adab jejel wong bodho ngatur ngalim hukum iki. Jawab. Jawab kira-kira. Haram apa halal? Jadi wis tak maklumat to, enggak pernah sepuh iku. Mula nek kadung diomongno iku nek orang kecewa. Nek iya kowe sok ladep. Hmm, wis pokoknya keliru. <laughs> Tapi sing utus bapak, bapak nu pernah mbah mek kula. Jadi mau cari kulo cerita, terus sanat itu harus dijaga. Napa sanat itu harus Ketika Ki Bisri so maknani Iblis, itu sanate itu dua guru, sing sekaligus mertuane, jenenge Mbah Harun itu ya pamani Bazubair, Bazubair wa Mbah bahmun Intinya nggak nggak lain dari sarang, mau manggone ning Rembang, tapi hakikate tiang nopo? Sarang Mbah Harun. Lah Mbah Khalil Harun ngaji mbek e jenenge Umar Harun, ngaji mbek keluarga sarang. Keluarga sarang hakikate ya ora sarang, tapi Mekah. Mergo mbae Mbah Mun jeneng Ahmad Su'aib iku ngaji mbek Sayyid Umar Sato, kakake Abi Bakar Sato. Jadi ilmu sing digawa hakikate yo ya hakikate ilmune Sayyid Umar Sato. Saya itu Marsato tentu punya sanat sampai Rasulullah. Lalu jenenge keren, kredibel, orisinil. Karena asal usulnya jelas sanatnya apa? Jelas. Kata sebuah Rawani dengan masyarakat seperti itu hakikatnya Mbah Munawir. Mbah Munawir hakikatnya guru-gurunya saking Mekah. Hakikat itu juga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita jaga. Saya ini usum, wong Quran kok ditafsiri menurut saya. Mata nunggu. Ah, amit amit. Sing amit temennya sing ngrungokno iku ya, muntak mandul. Lho mergo termasuk penceramai semangat tuh gara-gara sampean muntak mandul. Jadi sampean berkontri